Uli surat niki saking sekolahan terus kula kan mriki kan ketemu kali Pak Guru. Oh, lirik yang yang ngerti ya. Ini nih kira, Ada apa sih Pak Guru? Nggih mriki lengkarin, lengah lengkarin, lengah Nah, ngobrol-ngobrol kalau itu ke kepenak, Bu. Eh, kira tahu tau udah uli surat ang sekolahan. Padahal biasanya nggak kan ora mangan sekolah itu ratu tau sih, Engke jan. Nah, ini ceritanya kula kan mriki maksudnya kepripun? Ya kaya iki, gitu, Bu. gimana iki terpaksa ditunda nang sekolahan pemerkane gue anak Rika si Karti gue gue wis bola balik kemenangan nyontok kemenangan nyontok apa yang ada nomor itu sinau ari ngendikane gue sing leres sing bener ditata sing hati-hati aja main-main aja main-main bisa-bisane ketemu pirang perkara Rika sebagai seorang pak guru ngarani anakku Karti tukang nyonton nang sekolah. Anak-anak kaya keluar keluargane nyong lorenana sing jenenge jadi turunan tukang nyontok. Wis genah kakine ninine nganti ramane sekanyong sebagai biung iku ora sing sekolah, orang ana sing sekolah. Jadi seorang mungkin nyontok. Kok Kasing bagus dari kandang ayam. Kondar dari tukang nyontok. Kucing jenenge pembunuhan karakter gue Pak Guru. Pembunuhan karakter gue. Gimana kardi ngerti pembunuhan karakter? Saklar di situ. Rika gue ngerana mau ngomong, diri ngokakan. Memper banyak kardi titik bosnya orang sekolah mau bingung kayak ngomong kalau Pak Guru maksudnya mendengar ngaji ini Pak Kapriwe kayaknya ngomong pembunuhan karakter pembunuhan karakter menteng menteng kelek kecerek kayak mereka bisa nih tulang maring sekolahan kue kena mereka itu bis bola bali bola bali bola sing jenenge kardi kue kemenangan nyontok angger ulangan nyonto batire, nyonto kancane. Aja main-main, Pak Guru. Aja main-main ya ya. Aja main-main. Nyongke memenuhi panggilan maring sekolahan iki wis mengorbankan waktu, mengorbankan duit sepuluh ribu perak, gombeca bolak-balik. Jatahe kudu golek toke duit, jadi ora uli duit. Gutul sekolahanku arti laporin nek kardi anakku lanang anu nyontok karepe ke kepriwe karepe ke kepriwe agar pancen anakku lanang doyan nyontok berarti Rika sing ora iso mulang isine kurpenta muride urunan terus gurune mriyang urunan gurune babaran urunan Kucingnya gurune mati kon urunan Rika sebagai guru bisa nih. Muridnya nasi nyontok. Eh. <laughs> Oh, ana. <laughs> Ya, ya wong melakukan mlaku di perengkolan. Malah isa-isane nyalana nih. Wong didang maring ene kuwi ya niki niki niki dimirengaken dimirengaken niki nggih nggih dimirengaken jenengan niku dundang maring sekolah niku ben ngertos tindak tanduke kelakuane sing jenenge kardi anak mulanang kuwi nang sekolahan kepriwe. Dadi benang omah kuwi mandanana didikane, mandanana perhatiane sekang keluarga, sekang wong tua. Nah, terus modot-modot kaya kuwe. Tapi nyong tetep bae ora terima nek anakku lanang Kardi ndarani tukang nyonto. Ora terima yang anak kendak sebagai pak guru wis ngarani karep itu kang nyono kuwi kudu ndek bukti bukti otentik bukti bukti otentik jajal di bukti ini anakku lanang dadi tukang nyontono sekolahan deh bu hari kan jenenge takem nih nini takem biungnya karti bukti bukti nek anak Rika si karti gitu tukang nyonto jelas ulangan gitu lho kertas ulangane kesalahan siji bukti nek pas lagi ulangan Pertanyaan nomor cige. Siapa pengarang buku Habis Gelap Terbilang Terang? Jieng Eng wek kanca sebangkune kan jawabnya R.A. Kartini. Karti bisa-bisane melu-melu jawab R.A. Kartini. guru gurune kaya kayane guru gurune ki ya. guru gurune jan. Riko nih jadi guru biar kepriwe Pak? Tidak saya nembak apa ya? Lalu wis kena gena bayang ngerti jawabannya. Pengarang buku habis gelap terbitlah terang. Nek Jieng jawab R.A. Kartini, lah Kartini jawab R.A. Kartini. Kok bisa-bisane bisa darah darani Kartini nyontok? Anak maning, anak maning ini takam. bukti yang kedua ya. Pertanyaan yang keloro ya di, di, dilihat, dideleng ya pertanyaan keloro. Di mana R R.A. Kartini dilahirkan? Jieng jawab Jepara bisa bisa Kardi menu jawab Jepara. Ki kayaknya panjang guru jadi kerok komisi separo apa ya? Lah ya bener. Kok jawabannya bener, Mbok. Bener, bener. Lu jawabannya anakku bener kok bisa-bisa nyenderangi tukangnya untuk ke karep-karep kepriwe. Bisa bae malah di si nyonto Kardi. Untuk Kardi si nyonto di eng. Heh, karep ke pribe Rika sebagai pak guru pribe. Bukti ketemu ya, bukti ketemu ya. Kenapa Kardi kok bisa konangan jadi tukang nyonto, nyonto maring batire sing jago sebelah. E? Oke, pertanyaan ketelu tahun berapa terjadi perang di Ponegoro? Jieng jawab, orang ngerti. Bisa-bisane bisa Kardi jawabane. apa maning nyong? Curangno, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor.